Dan kita pada hari bahagia ini masih terus berada dalam menjelaskan pernyataan-pernyataan Imam Al-Muzani dalam kitab Syarh Sunnah yang merupakan pernyataan singkat tentang keyakinan yang beliau miliki i'tiqad yang beliau miliki berkenaan dengan akidah Islamiyah akidah Islam yang dewasa ini sangat kita butuhkan dalam meluruskan, membenarkan apa yang kita miliki agar sesuai dengan mu'taqad keyakinan para salaful ummah terdahulu. Dan kita masih pada pernyataan beliau rahimahullah taala masih di awal-awal baris awal dari kitab Sarh Sunnah yaitu ucapan beliau ang fada fi khalqihi sabiqul maqduri sabiqal maqduri wa huwa al-jawadul ghafur ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur kata beliau rahimahullahu taala dia mewujudkan dalam penciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya. Dan Allah itu maha dermawan dan maha pengampun. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan segala yang disembunyikan dalam dada. Beliau rahimahullah taala telah menyampaikan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang mengetahui sejak azali semua yang sudah ada dan yang belum ada dan yang akan ada bagaimana bisa ada dan telah menulisnya dalam lauhil mahfud dalam bentuk takdirnya semua makhluk. Maka kata beliau, semua yang berhubungan dengan makhluknya telah dalam takdir yang telah tertulis dalam Lauhil Sehingga ini merupakan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmunya bukan sekedar hanya pengetahuan, namun terwujudkan dalam alam nyata terwujud dalam alam nyata dalam bentuk makhluk-makhluknya sehingga beliau mewujudkan dalam ciptaannya sesuai yang telah ditakdirkan sebelumnya yang telah Allah tulis dalam ilmu mahfud demikianlah takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ditulis oleh Al-Qalam dalam Lauhul Mahfud sebelum adanya makhluk ini, sebelum adanya manusia ini ya, dan sampai terjadinya akhir zaman ini dan sampai manusia masuk surga dan masuk ke neraka. Dalam surah beliau ini, Khanfilah, ia mengatakan bahwa Allah telah menentukan ciptaan makhluknya sesuai dengan ilmunya yang terdahulu azali dan tentukan oleh hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang terjadi melainkan sesuai dengan ilmunya dan tidak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang telah terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah berasal dari ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang landasannya adalah ilmu Allah yang sangat luas dan maha mencakup mencakup segala sesuatu tersebut. Jadi ini merupakan bentuk kesempurnaan dari ilmunya Allah sebagai pengantar untuk memahami takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Kami telah menciptakan segala sesuatu dengan apa? Dengan ukuran dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kan bahwa tidak akan ada satupun makhluk yang Allah ciptakan kecuali sesuai dengan takdir yang Allah tulis di lahir mahfud yang merupakan bagian dari kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Furqan ayat yang kedua Allah berfirman wa kullu faqad darahu taqdira dan Allah telah menciptakan segala sesuatu dan dimentaskan ukuran-ukuran dengan serapi rapihnya. Juga dalam Al-Hijr ayat 21 Allah juga berfirman wa in min wa in min syai'in illa indahu bimiqdar. Ini semua menyatakan bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang lalu itu ternyata bukan sekedar hanya pengetahuan, tetapi dia terwujudkan dalam bentuk yang nyata pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk makhluknya ini. Kemudian kata beliau wa huwal jawadu al-ghafur. Disebutkan nama Allah dua ini dalam penelitian beliau sangat memberikan kepada kita pengetahuan yang sangat dalam bahwa ternyata penciptaan Allah kepada makhluk ini dasarnya adalah al-jub wal ghufran kedermawanan dan juga pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makhluk kita tidak pernah minta kepada Allah untuk apa? dilahirkan dari ibu dan tidak pernah minta kepada Allah sebelumnya ah, apa yang menjadi kebutuhan namun kita mesti berbuat apa? dosa sehingga kata beliau al-jawad adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ya. Dalilnya banyak. Di antaranya disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman dan juga Ibnu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Ulama. Ya. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ibnu Abbas sama hadisnya Allah bersabda, "Inna Allah jawadun yuhibbul juda." wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah itu jauh. Saya masih belum dapatkan pas apakah maha penyantun atau maha dermawan. Tapi yang beredar di buku-buku maha apa? Maha dermawan. Nabi saya tanya pada nanti apa makna juznya agar memberikan bayangan yang jelas apa itu makna juz. Karena dia lebih daripada sekedar dermawan saja. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak dan mencintai akhlak yang mulia. Wa yakrahu safa dan membenci akhlak yang rendah. Yang melihat yang ini menunjukkan bahwa Allah itu jawab. Karena jawabnya maka yuhibbul jud mencintai kedermawanan dan juga mencintai akhlak yang baik dan membenci akhlak yang dan dalam hadis yang kutsi ya, sampaikan juga tentang makna al-jud di sini. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa maitakum wa ratbakum wa yabisakum ijtama'u fi sa'idin wahidin fasa'ala kullu insanin minkum ma balagat umniyatuhu fa'a'taitu kulla sa'ilin minkum ma sa'ala ma naqasa dhalika min mulki illa kama law anna ahadakum marra bil bahri فغمس فيه إبره ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini Seandainya orang pertama dari kalian sampai yang paling akhir yang hidup dan sudah mati yang basah atau yang kering berkumpul semuanya di satu lapang satu apa? lapang lalu setiap manusia dari kalian memohon kepada Allah yang sampai pada ujungnya khayalan dia. Harapan dia. Semuanya minta yang ia harapkan, yang paling paling pamungkas. Maka aku berikan setiap yang minta dari mereka apa yang mereka minta tanpa mengurangi sedikit pun dari kerajaanku kecuali sebagaimana seandainya kamu melewati lautan, menyeberang lautan, lalu memasukkan ke dalam lautan uh, jarum, ya jarum, kemudian mengangkatnya. Kurang nggak aralnya? Tidak kurangnya itu sama, sama sekali. Jarum ditutupkan diangkat. Zalika bi itu karena aku jawadun. Maha apa? Dermawan. Ya. Majidun maha apa? Mulia. Af'alu ma Aku berbuat apa yang aku Pemberian Pemberianku adalah kalam. Ucapan. Adabi juga kalam. Innama amri sebuahnya semua urusanku li pada sesuatu Arab aradtuhu bila aku menghendakinya an aku adalah kun terbayangkan sepejut enggak belum terbayangkan ada sini bi anni jawadun dan kita sepakati bahwa kita tidak boleh menetapkan nama Allah tanpa apa? dalil Ah, dua hadis ya inna Allah jawadun yuhibbul juda yang ini apa bi anni jawadun majidun af'alu ma jadi ee, eh, demikianlah ya. terlihat Allah punya nama al jawad berarti beliau menetapkan nama sesuai dengan apa dalil uh, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata para ulama bahasa Arab al-jud itu maknanya adalah at-tasammuh bi syai' wa kasratul ata. <clears throat> memaafkan apapun juga dan banyak mem memberi. Dikatakan adlun jawad kalau dia sedahi, dermawan. Dan kata-kata jada alaika bil mali ay akrama ay tukram sehingga yang namanya al-jud dalam istilah para ulama adalah ifadatu ma yanbaghi la li'audin wala li memberikan yang seharusnya memberikan tanpa minta ganti dan tanpa adalah kepentingan tersebut. Ini mana kan? Jud. Artinya dia memberi yang terbaik tetapi tidak punya yang pertama berharap ada kepentingan di sana. Yang kedua tanpa ada balasan pada balasan. Sehingga al-jud adalah memberi tanpa diminta. Kalau dermawan yang saya tahu itu diminta ngasih terus. Ya. Dermawan itu kan kalau ada yang minta dia ngasih. Mau mintanya banyak dikasih, dikit juga dikasih dermawan. Kalau ini memberi pejabat minta. Apa namanya sisanya? Orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesia. Subhanallah ya susah untuk mengartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kalau aku ngomong Al-Karim, Maha Dermawan. Sahih? Al-Jawad juga Maha Dermawan. Bedanya kata ulama rahimahullah telah bahwa al-jawad itu memberinya tanpa minta. Tanpa minta, tanpa diminta dan tidak punya kepentingan sama sekali. yang seandainya semua makhluk ini minta semuanya, Allah berikan semuanya, bahkan lebih dari permintaannya dia. Yang nggak diminta kodi. ini sebenarnya jawaban. Kalau Al-Karim itu memberinya di diminta. Kemudian kalau antum misalnya memberi sesuatu pada orang lain tanpa diminta, tapi yang terburuk atau biasa, bukan jawab. Misalnya antum punya barang bekas, ya, ada HP bekas seperti ini misalnya, ya enggak. Antum kasih orang lain nih, ke kamu. Itu belum jawab. Ya. Tapi yang bagus, misalnya, ya, sekarang kita bawa kitab ya, iPhone 6s misalnya, Ya, ya orang nggak terbayangkan dapatkan itu semuanya akan beri. Ya, tanpa dia minta. Baru namanya apa? Jawab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala punya nama Jawad artinya dia punya sifat apa? Aljub. Memberinya itu tanpa diminta pun memberi. Sekarang antum setiap hari itu minta apa sih yang minta? Yang dikasih banyak nggak? melebihi yang di, diminta dan yang dikasih yang terbaik bukannya tidak baik. Ini mana pak? Aljud. Nah, kita memang perlu kayaknya belajar pak asma dan sifat dan pengertiannya agar terbayangkan jalan benak kita bagaimana sesungguhnya sifat dan nama Allah yang bisa membuat para sahabat Nabi seperti keadaannya kita ketahui sekarang ini. Sehingga pada demikian ikhwati billah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada orang yang meminta dan yang gak minta. Orang kafir itu nggak pernah minta di Allah Subhanahu wa taala. Pernah yang minta doa ya Allah urzukni gitu mereka? Pernah nggak? mikirnya bagaimana saya kerja uang tabah tapi Allah berikan yang terbaik kepada mereka. Hartanya banyak, ininya banyak, semuanya banyak. Hmm? Padahal dia apa? Kafir. Dan Allah memberi bukan karena Allah punya kepentingan dengan kita dengan makhluk ini. Ini nama mana apa? Nama mana al-jawad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makna Jawad ini dalam hadis yang sahih dalam sahih Muslim dari hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hambaku, sungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Ini permintaan siapa? Tanpa permintaan dari makhluk. Aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian. Fala tawalamu jangan saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu sesat. Maksudnya apa? Sesat itu bodoh, tidak punya ilmu. Makanya orang sekarang kadang-kadang marah ya kadang-kadang kan, sesat. Kamu golun marah dia. Padahal benar. Belum punya apa? Ilmu. jaga jaga walad golin orang Nasrani kenapa? Karena ya malu nabi ilmin. Beramal tanpa ilmu. Itu mana apa? Tersesat atau sesat. Orang kalau nyadari itu semua ya kan sudah. Mesti gak akan marah dia. Kalau kadang sesat antum gol Apa coba kita? Iya, karena saya punya ilmunya. Tapi tidak demikian. Antum jawab, eh, bulan, kamu bolehnya? Uh, ngamuk dia. Nah, ngamuk. boleh kita manusia ini, bang, masih bodoh, bodoh. Nggak ada yang sudah sempurna ilmunya. Kalian semua belum sesat illa man hadaituhu. Kecuali yang telah aku berikan apa? Hidayah kepadanya. Makanya hidayah yang kami miliki alhamdulillah adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fastah duni itu Karena kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih hidayah. Kalau antum misalnya dapatkan sesuatu karena aku minta, bangga nggak antum? Nggak bangga. Makanya jangan sombong atas daya antum miliki. Jangan kerja menganggap bahwa saya yang terbaik. Yang lainnya meremeh semua, jelek semuanya. Belum tentu yang sekarang uh, uh, sesat besok apa? Seperti itu. Mungkin besok alahi kita. Banyak dulu yang kita lihat orang hanya saat seadanya dalam ilmu agama, dalam iltizam dengan sunnah ini sekarang mengalahkan kita. Mengalahkan apa? Karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta fastahduni ahli. Ya ibadi, kullukum ja'i' wahai hambaku. Kalian semuanya itu ja'i' lapar illa man at'amtuhu kecuali yang telah Allah berikan makan kepadanya fastat'imuni ut'imkum maka minta kepada aku mak makanan nanti aku beri makanan kepada kalian ya ibadi kullukum arin wahai hamba-hambaku kalian semua itu arin telanjang saya enggak iya aku melahir, siapa Lanjang tidak ada pakaian sama sekali keluar, hanya kulit yang menem, Terbuka semua aurat kita. Ketika apa? Bayi baru illa man kasautuhu kecuali yang aku berikan pakaian padanya. Fastaksuni maka mintalah kepada pakaian tersebut. Aksukum aku akan memberi. Pertama kali dol ya, ah, ya. Yang kedua lapar, yang ketiga apa? Tidak punya pakaian. Berarti kita punya kebutuhan. Yang pertama apa? Agama. Nomor satu agama. Nomor dua apa? Perut. Nah, makan dan minum baru apa? Pakaian. Baru pakaian. Tapi sekarang kita kalau jadi pakaian ngalahkan apa? Makan dan agama. Nggak udah antum kalau milih makan lama nggak? Nggak lama kalau beli baju. Setengah hari di di mall jadi apa? Baju nggak dapat? Dapat. Ini kurang, ini kurang, ini salah ini. Subhanallah manusia demikian keadaannya. Harusnya dia bisa melihat dan yang penting bagi bagi dirinya. Oi, Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kalian itu berbuat salah di malam dan siang hari. Wa anna aghfiru dzunuba jami'a dan aku ampuni semua dosa-dosa tersebut. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan kepadaku, aku akan mengampuni kalian. Jadi alhamdulillah manusia itu bila sudah dapatkan nikmat hmm, biasanya bang perbuat dosa. Kemudian setelahnya Pak ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu nafri fatanfa'uni wahai hambaku kalian tidak akan sampai bisa membuat aku rugi sehingga merugikan aku dan akan sampai juga memberi manfaat kepada aku. Lalu kalian memberi aku manfaat. Artinya kan sila, manusia ini ya, tidak akan bermanfaat bagi Allah keberadaannya dan juga tidak apa membuat Allah rugi kepada manusia ini menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna lah sifat kayanya. Ya ibadi, law an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Buktinya eh, jika kalian wahai hamba-hamba berkumpul awal sampai akhir manusia dan jinnya ada pada atqa qalbi rajulin wahid minkum pada satu hati orang yang paling takwa kalian. Ada semuanya takwa semua. Yang paling puncaknya takwa. Mazada dzalika fi Tidak menambah sedikit pun dalam kerajaan Allah Subhanahu Artinya kan bilang kalau seandainya sebelumnya ini ya, itu semuanya mutakin semua, sempurna takwanya semua itu tidak memberi apa? manfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menambah besar kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, lau an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Ah, bukan wa وأن أولكم وآخركم وإنساكم وجنكم كانوا على أفجر qalbi رجل wahid kebalikannya kumpul semua jin dan manusia akhir sampai awal semuanya kumpul seperti satu hati yang paling fajir semuanya fajir semuanya eh? ma naqasa dzalika min mulki syai'an tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba, seandainya la an awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wahai kau seandainya awal kalian sampai akhir manusia dan jinnya berkumpul di tempat fasaluni semuanya bareng serempak minta sama-sama minta satu waktu. itu kula insan tahu. Aku akan berikan setiap orang permintaan. Ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Tidak mengurangi itu semuanya dari yang aku miliki kecuali sebagaimana berkuah uh, apa, eh, jarum ya, jarum ya, mengurangi air jika dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha wa hambaku. Sebenarnya itu hanyalah amalan kalian yang aku hitung. Kemudian aku balas. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau dapatkan kebaikan, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghairu dzalika dan jika mendapatkan yang selainnya, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan menyesali eh, ya, kecuali hanya untuk menyesali sendiri. Jadi kan kita bagaimana Nabi jelaskan tentang sifat jutnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan memberikan segalanya kamu sesat, Allah kasih hidayah. Kamu lapar, Allah kasih makan minum. Kamu telanjang, Allah kasih pakaian. Antum berbuat dosa, Allah ampuni. Dan manusia tidak akan mampu membuat menambah Allah ah, dan mengurangi apa? Kekayaan Allah Subhanahu wa kalau gitu, kesimpulan di akhir. Wahai hambaku, itu hanya amal-amal kalian saja. Yang aku tulis amalan tersebut, yang aku balas. Menunjukkan Ivan ya, Sila bahwa Allah setiap manusia mereka semua. Allah hanya ingin melihat antum beramal soleh. Ditulis, dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Allah yang memberi, Allah yang membalas. Menunjukkan bahwa sifat di sini ya, adalah seperti kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam numiyahnya wa huwal jawadu wajuduhu ammal wujudi jami'uhu jami'ahu bil fadli wal ihsan wa huwal jawadu fala yukhayyibu sa'ilan lau walau annahu min ummatil kufran dialah yang maha dermawan sehingga kedermawanannya mencakup semua yang ada dengan keutamaan dan kebaikan dialah yang maha dermawan yang tidak mengecewakan orang yang meminta walaupun seorang dari umat yang kafir al jihad ini juga diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Khalil Haras. Kata beliau dalam sarah Nuniyah Ibn Qayyim. Al-Jawad adalah yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Yaitu memiliki kebaikan dan keutamaan yang banyak. Dan sifat judnya Allah dua macam. Yang pertama al-judul mutlak. Kedermawanan yang mutlak mencakup seluruh makhluknya. Sehingga tidak ada satupun makhluk kecuali akan memperolehnya. Sehingga semua makhluk telah Allah berikan karunia dan kebaikannya tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bawahnya. Bentuk yang kedua adalah kedermawanan yang khusus untuk mereka yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang meminta secara terus terang dengan ucapan atau meminta dengan kondisi mereka yang mengharapkan kebaikan. Baik yang meminta seluruh orang mukmin atau orang kafir. Baik yang baik maupun yang jahat maka barang siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dalam mintanya, benar mengharap karunia-Nya dan dengan rasa hina dan butuh kepadanya, niscaya Allah akan berikan dan apa yang ia minta dan Allah akan sampaikan apa yang cari karena Allah itu banyak kebaikannya dan maha kasih sayang. Kata beliau Ikhwan Kalau Ar-Rahman itu bang rahmatnya mencakup segala Ar-Rahim terus untuk makom punya Allah cintai. Kalau ini enggak al-jawab ini ya enggak minta enggak jadi dikasih. Ada yang enggak minta dikasih, ada yang dia minta dikasih tanpa melihat kepada mukmin dan kafir. Semua makhluknya diberikan oleh Allah hal ini sehingga ia adalah orang al-jawab. Al-jawab dermawan sekali yang maha dermawan. Juga Imam As-Sa'di rahimahullah telah menyampaikan kepada kita tentang makna al-jawad. Kata beliau ya Fatihillah, al-jawad adalah yang maha dermawan secara mutlak. Al-jawadu al-mutlak. Alladhi amma bijudihi jami'al kainat. Yang kedermawannya mencukup seluruh makhluk aha min fadlihi yang Allah penuhi alam semesta dengan keutamaan wa karamihi dan dengan kedermawanannya ya. wa wa ni'amihil mutanawiyah dan nikmatnya beraneka ragam wa khassa bi judihi sa'ilina bi lisanil maqali aw lisanil hali min birrin min barin wa fajirin wa muslimin wa kafirin. Dan Allah khususkan dengan kedermawanan ini orang yang bertanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan lisan nahol, dengan ngomong atau apa? Lisanul hal. Dengan perbuatan ini. Baik orang itu baik ataupun fajir, muslim atau Faman sa'alallaha a'tahu su'alahu. Siapa mohon kepada Allah Allah berikannya. Wa analahu ma talaba dan mendapatkan apa yang dia minta. Fa innahu al-barrur rahim. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakum ad-durru fa ilaihi tuj'arun." Subhanallah. Ya. lihat bagaimana jawabnya Allah Subhanahu wa Sehingga takdir Allah itu semua dasarnya apa? Al-Jud. Nah, sifat apa? Judnya Allah Subhanahu wa Lihat bagaimana para ulama rahimahullah ta'ala ifatikilah dalam memahami syariat ini. Menggunakan bahasa yang sangat bagus. Makanya kalau antum belajar memang enak apa? mengaji kepada ulama-ulama yang dahulu dahulu. Hmm. Kenapa? Karena ungkapannya tidak ada yang sia-sia, semuanya punya mak makna. Hmm. Menempatkannya pas pada tempatnya. Jadi kalau antum misalnya sekarang Allah berikan kehidupan seperti ini dan meyakini bahwa ini semua adalah karena sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira antum tuh bisa bahagia enggak sih? Subhanallah ya. Antum jadi orang yang berakhlak mulia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, mencintai orang-orang yang akhlaknya apa? Kemudian, ikhwatifillah, apa yang sampai oleh Imam Sa'di cukup jelas. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua yang hamba-hambanya minta tanpa memandang kafir dan muslim. Bahkan kadang-kadang yang tidak diminta pun Allah berikan. Demikian luasnya seperti apa? Allah Subhanahu wa taala ini Ada ucapan yang Qayyim cukup panjang. Saya lihat waktu tidak mencukupi untuk kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala demikian ajwadil ajwadin yang mengatakan bahwa semua sifat kedermawanan manusia itu adalah bagian daripada pengaruh dari sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambillah buah iman tentang apa? Mengenal nama al-jud supaya tambahan supaya untuk tambah mengerti bagaimana sifat dermawan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam banyak uh, kajian bahwasanya ada ada hadis sebab innalillahi isah wa tis'una isman man ahsaha dakhala Kata ulama al-ihsa di sini menghitung di sini ada lima poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengenal dan menyebut nama-nama tersebut. Yang kedua mengenal makna dan kandungan nama tersebut. Yang ketiga memuji Allah dengan nama-nama tersebut. Yang keempat beribadah dengan doa kepada Allah dengan apa? Dengan tawasul menyebut nama-nama Allah tersebut sesuai dengan konteks doa yang kita minta. Ya Razak orzubni, Ya. Ya Rahim lah. erham, erhamni Yang kelima beribadah kepada Allah dengan kelaziman dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Sehingga dengan sifat jawab ini, kita ambil pelajaran. Bahasanya kita tahu keluasan karunia Allah di dunia di mana tidak ada suatu pun yang tidak mendapatkan bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman ini kita mengatakan bahwa kita punya kewajiban untuk terus bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya Hanfia, hendaknya kita menghias diri dengan apa? Sifat sujud Ini Ini kita harus punya. Nah. Karena Allah berikan itu sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai keder kedermawan. Maka kita harus jadi orang yang dermawan sehingga memberi tanpa di, diminta. Bahkan memberi orang yang berhak diberi dan apa? Yang nggak berhak di, diberi. Sehingga bisa bisa bagaimana bisa menjadi orang yang jawab ya. Dan ini banyak dalam dalam dalam hadis ya juga dalam uh, sikap-sikap uh, para khulafa ar-rasyidin tentang bagaimana mereka demikian dermawan dalam memberikan hartanya kepada kepada uh, orang lain. Di sini Bukhayim memberikan mereka ada 10 martabat al-jud dermawan. Ya. Ada dermawan berapa? Ada ada 10 10 martabat. sepuluh tingkatan. Ya, dalam kedermawanan. Katanya itu paling Allah Ta'ala Yang pertama adalah Al-Jud bin Nafsi Dermawan dengan mengorbankan jiwa wa a'la maratibihi. Ini yang paling tinggi martabatnya. Yang kedua kata beliau al-jud Dia dermawan dengan jabatan yang dimilikinya. Ini yang kedua kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Di mana ia sifat dermawannya ini ya, membuat ia memudahkan urusan orang lain dan mendarukan kebutuhan orang lain. Nah. Jadi dia dengan jabatan itu dia berusaha bagaimana mengorbankannya untuk orang lain agar kebutuhan ter terpenuhi. Yang ketiga, al-jud birahatihi rahatihi wa rifahiyatihi wa ijmamihi nafsahu. Artinya dia ini dermawan dengan bersusah, susah payah, capek, eh? mengorbankan tenaganya untuk maslahat orang lain. Dia harusnya santai, jadi nggak santai. Hah? Dia harusnya menikmati, jadi nggak bisa menikmati karena apa? Karena ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain. Yang keempat, aljud jud bil ilmi wa badlihi. Dermawan dalam ilmu dan dalam beri ilmu. dia pun termasuk martabat jejang tinggi. Yang kelima Al Jud bin naf'i bil jahi. Dermawan dengan memberikan manfaat dengan jabat dada dengan nama besarnya dia. Nama apa? Besarnya dia. Seperti memberikan apa? rekomendasi kepada orang untuk menemui misalnya penguasa atau yang lain-lainnya. Jadi kalau kita punya nama, namanya kita apa? Gunakan untuk kemudahan orang lain, namanya apa? Aljud biljah. Yang ke enam, ya, aljud yang faul badan ala ikhtilafi anwah dermawan dalam memberikan manfaat pada badannya. Nah, karena Nabi, "Yusbihu ala kulli salami min ahadikum sadaqah." Kulla yawmin tat'u bihi ya ya'dilu bainatnain. Jadi setiap ruas tangan kita ini, ruas tulang kita ini persendiannya itu adalah sedekah. Ada apa? Sedekah. Namanya beri manfaat kepada anggota tubuh. Tubuh. Yang ketujuh, Aljud jud bil arq bil arq. dengan kehormatan yang dimiliki sama dermawan apa dengan apa kehormatan yang dia miliki kayak Nabi katakan e, kata Ibnu seperti dermawannya Abi Dhamdamah Abi Lomdom namanya aneh ya Lomdom dot mim nah, sahabat Nabi dia kalau di pagi hari mengatakan Allah ma ini lama lali ya Allah aku gak punya harta aku lebih yang aku bisa sedekah dengan terjatuh alaihi di bi'irdi Aku sedekah yang anu lah dengan kehormatan yang aku miliki. Faman satamani akhadafani fahuwa fi hillin. Siapa yang mencela saya, mencaci maki saya, menuduh saya, maka dia halal. Saya maafin. Ini apa? Jud bil atau bil ab. Yang ke delapan al-jud bis sabri wal ihtimal. Dermawan dengan kesabaran dan dengan pahamnya dia menghadapi gangguan orang orang lain. Yang sembilan al-jud bil khalqi wal bashar wal basah. Bil khuluqi wal bashari wal basah. Artinya dia memaafkan orang lain ya, Eh, memudahkan orang lain, ya? membantu orang lain. Ini yang ke yang ke sepuluh adalah jud bitarkihi mafiadinas alaihi. Artinya uh, dia itu tidak mau tahu orang lain, dan tidak mau minta orang lain. Karena nantinya mobil sudah ya mobil. Karena makanya silahkan makan. Saya nggak mau tahu. Saya pokoknya beramal apa? Soleh saja. Artinya adalah bahwa ia zuhud fima fi aidin nas. Ini sepuluh yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah termasuk uh, eh, al jud di sini. Yang penting Hanifah adalah bahwa sifat jud ini harus kita miliki. Ringan tangan, ringan hati, ya. Ini adalah perkara yang cukup cukup bagus. Antum sebelum dimintai maaf sudah memaafkan. Namanya apa? al jud. Dermawan, Kenapa? Karena memberi sebelum di diminta. Tapi kalau antum sedang perang, sedang sakit hati, susah nggak memaafkan? Damai ini, Ustaz datang damai. Iya damai, damai di di forum damai. Pulang keluar, ah, muncul bencinya lagi. Itu banyak, banyak dapatkan di di kita sudah selesai udah ya, selesai ya. Habis dah, dah. Nol nol, ya nol nol. Keluar masih nyelah musuhnya lagi, masih nyelah orang lain. pada kalau udah namanya selesai, ya selesai diam semua, nggak ada yang bisa bicara. Perceraian misalnya, perceraian begitu kan juga. Selesai cerai sudah selesai. Jangan yang istrinya mutaati uh, itu aibnya dikeluarkan eh yang sini yang juga demikian. Uh, akhirnya apa? Jadi masalah itu bukan bukan yang bagus, bukan yang bagus dan bukan Lihatlah kalau demikian keadaannya. Berarti semua yang Allah ciptakan dengan takdirnya Allah dasarnya adalah apa? Alju, kedermawan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghafur wahwal Jawadu Al-Ghafur. Al-Ghafur Ma'ruf ya, maha Pengampun. Di Al-Quran itu ada tiga nama yang di, yang menggunakan nama Ghafara. Pertama, Ghafirul Zambi. Yang kedua, Ghafar. Yang ketiga, Ghafur. Mana yang banyak dalam Al-Quran? Ghafur. Ada 91 kali disebut Al-Ghafur. Banyak gak? 91 kali Allah sampaikan tentang Al-Ghafur ini. Banyak ya jadinya eh, ya. ayat Inna huwal ghafur rahim. Banyak nggak ya? Banyak sekali ya. Juga ada uh, eh, ghafuran rahim. rahimah juga banyak juga. Juga ada dengan ghaffar. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Demikian juga wa qala Nuh ya qawmi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara dan yang lain lain lain lain Lalu apa bedanya ini semuanya? Ah, kalau ghafir jelas, ghafiru dzambi. Dia tidak berpisah dari kalimat azam. Ya, ghafirun enggak ada ada ghafiru azam. Yang lainnya ghafurun ya, itu sama dengan zalum. Ya. Ghafur sama zalama bersama. Ada namanya zalim ada Sir. Ada namanya zalum. Ada apa? Ghafur. Ada namanya apa? Zalam. Ada namanya ghafar. Ini dua saling apa? Saling apa? Bahas berhadapan dan maknanya apa? Sama. In kunta zaliman Allahu ghafir. In kunta zaluman wa anta wa wallahu ghafur. jika kunta dhallaman fa Allahu ghaffar. Mana lebih parah? Zalim, zalum apa? Zalam. Zalam paling parah. Tanya apa? zalum ah. tengah-tengah, zalim paling menunjukkan bahwa Allah itu banyak memberi ampunan. Ghafur karena manusia juga banyak berbuat apa? Dosa. Berbuat apa? Dosa. Ya. Ghafir ada dalam surat Ghafir. Kalau Ghafar ada pada surat Toha dan surat Nuh. Hmm. Kalau Ghafur banyak sekali. Dalam apa? Al-Quran. Dalam apa? Quran. Kadang-kadang Ghafuru Rahim Kadang-kadang ghafurun halim, kadang-kadang azizul ghafur, kadang al-afu afun ghafur, kadang-kadang apa? Ghafurun syakur, ya. Ada juga ghafurun wadud. Jadi banyak ya eh, digunakan seperti apa? Al-Ghafur ini. Maka Tampaknya Allah besar, coba kita coba membedah dikit tentang hal ini karena banyak dalam Al-Qur'an eh, kalimat-kalimat yang seperti ini supaya kita memberikan ah, memberikan gambaran yang jelas tentang apa? Tentang uh, makna al-ghafur ini. Ya. Al-ghafur ya, punya kandungan menutupi. Mana ma? Menutupi. Ini makna ghafur dalam bahasa apa? Menutupi juga bisa maknanya ya, eh, membuka yang tadinya tertutup bukannya tertutup kan? Juga maknanya adalah mengampuni dan juga apa? menutupi kesalahan tersebut. Kalimat ghafur itu daripada lafadznya fa'ul dan dia termasuk siyaqul mubalaghah dalam bahasa Arabnya. Artinya yang banyak-banyak apa? mengampuni hamba-hambanya. Nah, sehingga dengan demikian ya enggak, kalimat faul atau syukur asyukur as ah, Al-Ghafur, al syakur Al-Ghafur, Sabur, semuanya menunjukkan bahwa ada di sana e, memperbanyak ya, banyak memberikan ampunan, banyak menutupi apa? Serangan pada pada manusia. Maka mana ghafir adalah yang dia menutupi apa? Orang yang berdosa tidak menyiksanya dan tidak juga menampakkan apa? kepermukaan. Sedangkan mana Ghaffar ya, yang dia demikian rapatnya menutup apa? kesalahan manusia tidak menampakkannya di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ghafur yang banyak memberikan apa? ampunan dan banyak memaafkan, banyak menutupi menutupinya. Jadi kalau afu itu memberi maaf, Pokoknya enggak dia memberi maaf plus apa? Tutupi kesalahan yang ada yang tidak ada yang tahu dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang mengikat adalah amalan buruk kita saja. Itu mana al-ghafur. Banyak memberi maaf dan menutupi kesalahan hamba-hambanya. Kalau dia uh, eh, al itu jenisnya ya, lebih tinggi jenisnya. Artinya dia itu akan itu semuanya dunia akhirat. Dunia apa? Akhirat. Kalau hanya kafir hanya menutupi, ya, tidak sampai ada yang tahu apa dosa kita miliki. Jadi subhanallah, ya, berapa yang Allah tutupi dosa kita tidak disiksa, tidak dibalas dengan apa? musibah, sakit, dan lain lainnya. Wayakuan ya'fuan kasir. Itu mana Pak? Mana uh, eh, al-ghafur, mana al-ghafur. Dan tentunya juga ada konsekuensi yang kita memiliki bahwa kita harus apa? memiliki sifat yang demikian, memaafkan dan menutupi. Ada yang memaafkan dan menutupi. Contohnya misalnya antum punya hutang, ya enggak? Dimaafin sama dia, tapi kasih tahu oh, si bulan pernah hutang dengan saya. Tapi dia enggak, dia memaafkan dan dia apa? Nutupi, enggak ada yang tahu orang lain. Mana lebih tinggi tingkatannya? Ngoper lebih. Maksudnya sini bahwa ketika beliau mengatakan al-jawadu al-ghafur, tampak bahwa beliau inginkan pada kita semuanya bahwa Allah itu memberi kepada kita nikmat yang banyak dengan takdirnya ini bahkan dari tanah Adam dan Hawa Adam kemudian Hawa dari larusnya Adam dan kita dari spermanya bapak dan setelurnya ibu itu semuanya prosesnya dari awal sampai akhir sampai sekarang ini itu semuanya karena sifat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bayi yang lahir pertama kali muncul hanya apa? Pertemuan antara sperma dengan apa? Dengan sperma. Ada pembuahan Lama-lama jadi apa? Segumpal darah nempel di rahim. Kalau nggak nempel, jadi nggak? Nggak jadi. Subhanallah. Ya. Sudah jadi segumpal darah, kalau nggak nempel, nggak jadi. Hmm. Dan saya tahu, karena baru kejadian. Sebenarnya hamil tapi uh, darahnya, gumpal darahnya nggak nggak nempel nih darahnya. Gugur. Itu keguguran. Harus nempel di, di rahim. Kalau udah nempel, nanti ada apa? Yang nyambung namanya apa? Lah, senta. Sehingga sang bayi berkembang dan makan dari mana? Melalui plasenta. Apa yang dimakan sama dia? Saripati makan di ibunya. Ibunya makan apa? Dia makan juga apa? Saripati. Seandainya Allah takdirkan kita para bayi itu makan dengan mulutnya di rahim. Apa yang jadi? Yang makan dari mulut mesti apa? Punya sisa. Punya apa? Sisa. Makanya kalau pakai infus, ada sisanya. Kalau makan pakai mulut bersisa. Dan nah, kalau bersisa harus di dan bayi itu tidak punya kotoran ketika dalam rahim. Subhanallah. Bagaimana Pak? Dermawannya Allah kepada kita. Kita nggak pernah minta itu semuanya. Sampai lahir. Saya lah. Lahir. Lahir pun demikian keadaannya sampai pernah bayi minta sama Allah Ya <laughs> pernah minta aja Tidak paham akalnya belum belum jalan tapi Allah berikan semuanya ya? Kita semuanya kalau kurang darah, gula, dikasih apa? Tahnik, punya tambahan gula. Semuanya Allah berikan kemudahan sampai kayak kita-kita ini. Tapi kita ini banyak berdosa. dosa. Maka Allah berikan ampunan dan Allah tutupi. Sekarang yang kita kalau antum hidup itu ingat saja, atau ingat saja. Padahal pantun berbuat dosa, yang antum ingat, atau melihat. Berapa yang nampak keluar? Sedikit. Bahkan kadang-kadang nggak nampak kan? Ya, keluar. Uangnya mau sosok itu. Tidak pernah berbuat apa? Dosa. Nggak tahu. Hah? Mungkin buat dosa ini Allah kan? Tutupi semuanya. Karena Allah berbuat Baru dia mengatakan dalam uh, ah, pesan beliau rahimahullah ta'ala untuk menekankan bahwa Allah Maha mengetahui ilmunya luas ya, dengan mengatakan Ya'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun. Khianatnya mata. Apa itu kira-kira? Matanya ke sana, mandangnya kan samping dan atas manusia sendiri. wa ma sudur dan mengatur apa yang disembunyikan oleh dada kita. Maksudnya, kesempurnaan ilmu Allah itu sampai mengetahui yang makhluk tidak ketahui. Dan juga mengetahui apa yang Allah yang manusia itu sembunyikan dalam dalam benaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa tidak akan menghukum yang masih di mana? Benak manusia. Bila belum keluar dalam bentuk azam keinginan kuat, niat yang kuat belum mendapatkan apa? dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu akan ada dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukaddimah pembukaan untuk kita membahas yang setelahnya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala menurut ahli sunnati wal jamaah. Ya, beliau memulai dengan tadi ya sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala dan sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala bahwa ilmunya itu akan diwujudkan pada makhluknya dalam bentuk takdir. Baru kemudian nanti membahas tentang apa itu takdir menurut para ulama salaf terdahulu. Ikhwatibillah, buku yang mulia itu sebetulnya butuh secara lebih hebat lagi. Ya. dan butuh orang lebih alih untuk bisa secara buku yang mulia ini. Buku yang sangat agung. Ya. Yang menampakkan bagaimana Setiap ilmu Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ketiga beliau. Dan pantas bila Imam Syafi'i memuji beliau. Memuji beliau. Bahkan dikatakan para, para murid beliau bahwa beliau kalau berdebat tidak pernah kalah. Dan dikisahkan oleh para ulama sirah, sejarah bahwa Imam Al-Tuhawi yang dia ponaan Imam Al-Muzani anaknya saudari Imam Al-Muzani itu saking tidak bisa mengalahkan Imam Muslim dalam berdebat pindah ke mata orang Hanafi. Pindah orang bermadhab Tapi mereka dalam hal akidah sama. Hanya beda dalam pandangan fikih. Pandangan fikih saja. Jadi sebenarnya antara al muzi dengan Al-Tahawi itu masih kerabat dan ternyata bukunya pun sama akidahnya sama akidahnya apa sama oleh karena itu aku kita sebut semua bahwa kita saya uh, eh, lebih dalam lagi dalam memahami ini semua saya ingin sebetulnya menampakkan bahwa Islam itu lengkap dan terperinci baik akidah maupun apa fikih ibadah dan juga akhlak. Dan juga menyatakan pada kepada teman-teman sekalian untuk semangat belajar kita. Para ulama terdahulu. Para ulama yang sudah ada pengakuan dari umat, mereka memang ulama. Yang punya karya dan dijadikan rujukan dalam dalam agama ini. Imam Al-Muzani ini rujukan dalam fikih Syafi'i. Tidak ada ulama Syafi'i yang tidak tahu Imam Al-Muzani. Karena kitabnya Mukhtasar Al-Muzani menjadi kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dia dikatakan Nasiru Madhab Syafi'i. Nanti akan tampak di sana hal-hal yang indah dari ungkapan-ungkapan beliau yang kita bisa uh, ambil untuk tafakuh covidin dan jadi sarana kita untuk kembali merujuk kepada pemahaman salah ummah dengan membaca buku-buku mereka rahimahumullah ta'ala. Kita akan berjalan lambat kayak jalannya lah siput. Tetapi semua terbahas. Ketimbang kita lari kayak apa? Kayak kancil semuanya lah lewat. Karena tujuan kita bukan perbanyak buku yang dibaca, tapi bagaimana kita bisa mengungkapkan keindahan ungkapan para ulama yang menyampaikan kebenaran kepada kita semuanya. Setiap minggu kita berusaha bagaimana agar kita timbul kecintaan kepada para ulama tersebut dan kita bisa banyak menggali kitab-kitab mereka. Mungkin demikian pada hari ini kita sampaikan. Uh, mudah-mudahan bermanfaat dan kita buka tanya jawab setelah uh, ini. Ya. Wallahu a'lam. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. menyebutkan dalam hadis tadi dengan ini ya ibadi ini haram zulma ala nafsi. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang tidak akan menzalimi seorang pun sama rabbuka bidzallamin lil abid. Ya. Dan itu merupakan bagian daripada kesempurnaan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala diharamkan adil pada ah, diharamkan tadi pada dirinya. Dan juga diharamkan wajal tuhu eh ja'al tuhu dan aku jadikan zalim ini bainakum haram. Diharamkan di antara manusia. Fala tadzalam. Jangan berbuat apa? Apakah kemudian juga ada boleh nggak kita mengatakan bahwa itu kan antara manusia? Boleh gak manusia menerima Allah? Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala lihat sini eh, tidak mengatakan dan tidak aku haramkan zalim dari hambaku untuk untuk aku. Hanya mengatakan aku haramkan zalim atas diri jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Antara manu, manusia. Dan Allah tidak mengatakan aku haramkan zalim pada manusia kepada kepada karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan adanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau manusia itu zalim, hmm, Allah maafkan kezaliman manusia itu dengan apa? Sifat ghafurnya Allah Subhanahu sehingga ungkapan dalam surat Luqman ya, ketika menasihati anaknya Wawa ya'idhuku wawa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Disepakati bahwa asyirk adalah a'zamu zulmin. Zalim yang paling besar itu zalimnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah langsung maafkan kalau dia masuk Islam cukup dia mengucapkan syahadaten langsung dimaafkan kemudian lihat setelahnya apakah dia itu konsekuen dengan kalimat la ilaha atau tidak sehingga hadis yang mulia ini menyatakan wahai manusia jangan kalian saling menzalimi antara kalian karena itu akan buat masalahnya bang bukan kepada Allah semata kepada makhluk dan makhluk tidak punya sifat apa? Ghafur yang sempurna sehingga makhluk itu akan minta maaf kadang kamu memaafkan banyak nggak ya sudah minta maaf mau memaafkan ada masalah kata men set set beli si fulan saya sudah minta maaf gak dimaafin jadi gimana jawabannya adalah minta maaf sampai dimaafkan. Walaupun harus apa? membayar agar dimaafkan. Karena emang itu haknya bang, haknya dia. Lain dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Cukup kita istighfar, kita taubat langsung apa? Allah maafkan. Manusia berbeda, makanya wajal tuh bainakum muharram. Maka jangan remehkan menzalimi orang lain. Nah, apa solusinya? Kalau kamu maafkan, maka banyak berbuat amal soleh. Biar kalau dia nanti kerja akhirat, kita apa bisa bayar dakwanya mereka dengan dengan amalan soleh. Ini repotnya punya zalim sama manusia. Maka Nabi mengatakan aku tidak ingin nanti menghadap Allah dalam keadaan ada yang minta kepada aku kan? Radul Madali. Nuntut Nabi karena pernah melalui orang. Nah kita zalim itu mudahnya minta ampun Eh? padahal ampunannya susah. Susah. Dan dapat terpahami dalam hal ini. Bagaimana hukumnya orang tua yang sudah mulai memakai cadar bagi anak perempuan yang masih balita? Apakah yang guru? Ikhwati dalam pendidikan Islam dan juga pendidikan umum secara secara umum ada namanya menjadikan sesuatu sebagai adat yang sekarang sedang dipopulerkan dengan istilah apa? sekolah berkarakter sekolah apa? berkarakter dengan cara membiasakan seseorang untuk berbuat sesuatu sampai dia berbuat tanpa ada yang mendorongnya. Artinya spontanitas. Sebagai apa? Sifat. Maka orang tua yang memakaikan cadar kepada anak perempuannya yang masih balita. Kalau dalam rangka untuk membiasakan dan mengenalkan sejak kecil bukan termasuk sifat yang buruk. Sebagaimana kita membesarkan anak kita sejak bayi untuk makan dengan tangan kanan, untuk terima dengan tangan kanan, ngasih dengan tangan. Padahal anaknya masih masih balita. Bahkan kata-kata usia dua tahun sudah mulai jajar jadi apa? Makan dan Bukan termasuk apa? Dia itu adalah yang guru itu kalau sampai masuk WC maka cadar juga. Takut dia sama jin katanya. Nah, ini sampai batas. Ya. Artinya Alhamdulillah bahwa memang anak kita pernah mengatakan bahwa sejak usia dini Ah, di mereka mengenal pakaian yang yang syar'i agar dia nanti tidak uh, malu dan mudah untuk memakai pakaian seperti itu. Tapi tentunya ada kaidah juga dalam hal ini anak kecil itu kan apa sih kata Allah zinatul hayatid dunia. Artinya kalau memakaikan pakaian cadar pun yang bagus. Biar enak dilihat oleh orang tuanya. Hmm? Dan yang lain-lainnya. Bersih. Ya? Kan demikian. Yang berikut juga dipahamkan bahwa mereka itu kalau pergi pakai, kalau di rumah jangan pakai. Nanti kasihan bapak ibunya, mbah-mbahnya. Eh, di rumah kalau pakai apa? sadar. Kalau orang tua pengen apa? Ya, Lihat anaknya secara jadi boleh lah ya boleh memakainya, tapi ingat jangan dipaksa tapi dibiasakan jangan dipaksa tapi dibiasakan saya saat ini masih bekerja sudah mengajukan pengunduran setelah, tiga tahun uh, saya saya setelah kenal dengan semua. saat ini akan membantu dalam hitungan akan sulit dan kami menggaji pembantu ini. Bagaimana sebaiknya? Kalau kecil. Saya buka ya teman saya. Apakah 4 juta tadi harus saya terapkan di sini. Mengingat anak dan keluarga saya lebih berhak mendapat uang saya untuk masa depan mereka. Serta membantu tidak terlalu mendesak untuk dimiliki. Telepon saya terus keluarga yang tidak mampu dan mencari uang untuk kedua orang tuanya. Mohon saran. Hipotetiknya, pada asalnya rumah itu kalau tidak ada pembantu lebih baik. Bila istri mampu mengerjakan semua kebutuhan rumah tangga tersebut. Karena adanya orang ketiga di sana, wanita ataupun laki-laki, tetap beresiko. Apa risikonya? Pertama mungkin saja air rumah kita ketahuan orang naik dan gak aman. staff bantu apa? Tidak ngomong ke keluar. Yang kedua namanya pembantu itu tujuannya adalah memban membantu. Sekarang itu bukan bukan membantu Apa? Pekerja rumah tangga harusnya. Karena apa? Karena sang pemiliknya itu tidak bekerja ya kita lah Membantu. Yang berikutnya kan sudah Membantu kalau kerja itu yang penting gak dimarahi oleh yang gaji sehingga tidak akan bisa maksimal. Oleh karena itu, hmm, saya rasakan sendiri bahwa rumah tangga tetap membantu nikmat sebetulnya. Cuman kasihan sang istri yang kelabakan. Saya punya anak delapan, belum punya pembantu. kasihan sama istri tapi ya demikian keadaan dia nggak mau tidak mau karena memang khawatir yang namanya rumah nikah ribut antara suami istri eh? biasa nggak biasa ya. rumah tangga itu kalau nggak ribut nggak enak tapi kalau sampai ributnya tidak berhenti jadi apa jadi bencana kalau tahu orang lain apa yang kita bahas di rumah, terbuka keluar, walah repot. Jadi kalau kita punya istri sudah ingin tinggal di rumah, maka support. Karena itu merupakan bagian dari ketakuan sang istri yang ingin kembali ke posisi yang aslinya sebagai benteng rumah tangga yang akan membina anak-anak kita dan juga melayani kebutuhan kita di rumah. Kemudian kalau sang istri kata beliau ini pulang ke rumah, hmm, tentunya penghasilannya akan apa? Berkurang, betul nggak? salah. Salah konfirmasi. Karena terkadang istri pulang ke rumah, suami tambah banyak apa? Penghasilannya. Sama orang di PHK jadi kaya, bisa nggak? Banyak. Ya. Keluar dari perusahaan dia, sekarang apa? Jadi pengusaha. Saya punya kawan, manajer HRD di Premier Oil. Berapa gajinya? Berapa gajinya? Kira-kira berapa gajinya? <laughs> Premier Oil perusahaan keluar manager HRD. Itu kalau dia minta uang sama orang yang tidak ngelamar, dikasih. Karena ia punya stempel lah, Diterima, nggak terimanya lah Karyawan punya stempel untuk menaikkan jabatan keluar. Apa usahanya? Ternak ayam kampung. Sepele nggak? Hah? Tapi omsetnya sudah sampai dia sekarang buat potongan ayam itu paling nggak potongannya itu rencana dia buat potongan ayam sekitar 10 m sebelum M dan sudah ada langsung yang mau membiayai modalnya dengan roba. Ini jangan kira bahwa seorang itu kalau istrinya pulang ke rumah tinggal yang berkurang penghasilan. Yang kedua, pun demikian. Istrinya itu punya jabatan di perusahaan minyak. Sampai boleh kerja di rumah. Jadi kita dibawa ke rumah. Yang penting apa? Hasilnya sih. Tetap dia kantor, hanya ngambil kerjaan di rumah. Tapi anaknya terlantar nanti. Dia katakan saya tinggalkan itu semua, tinggal di rumah. Berkurang katanya, Tidak. Inilah iman yang perlu ada di hadis kita. Jadi yakinlah bahwa istri itu jangan sampai ada bayangan kalau istri sudah resign dari perusahaannya, kerjanya, nanti di rumah ada kurang apa? Istri punya rezeki sendiri, anak punya rezeki sendiri, kita punya rezeki. Apa kata Allah? Nah, nazukuhum wa iyyakum. Kami yang rezeki anak-anak kamu dan juga apa? Hanya nanti caranya mungkin lewat apa? sang bapak baru ke ini harus dihilangkan muktakot yang seperti ini ini akibat kebanyakan belajar matematika satu kesat sama dengan apa dua kalau suami bekerja gaji 5 juta, istri bekerja 5 juta juga, maka cuma 10 juta. Kalau istri pergi, tidak bekerja berarti apa? 35 juta. Betul nggak? Matematika betul, tapi hidup nggak demikian. Hidup nggak demikian. Hidup dengan apa? Takdirnya Allah Subhanahu Yakinlah bahwasanya rezeki antum tidak akan kurang hanya karena istri antum mau jadi wanita yang solehah, yang mutakin yang takwa. Yakinlah nggak amku. Kalau antum kemudian maksud saya agak sibuk, wajar. Sebagaimana istri yang katanya agak berleha-leha di kantor, pulang ke rumah, dikira tambah tambah santai, tambah sibuk di rumah. Di kantor banyak istirahatnya. Di rumah tidak ada istirahatnya. Saya sendiri bagaimana seorang istri itu dari bangun tidur sudah terjadi. Sudah masak, masak, masak, masak, masak, eh? bersih, bersih, bersih, bersih, nyuci, nyetrika dan lain sebagainya itu bisa sampai malam tuh belum baru selesai. Lebih sibuk di rumah katanya ini di sana. Sehingga banyak yang nggak betah di rumah. Kenapa? Karena membosankan. Jadi ingat seperti itu. Juga ada yang di PHK dari sebuah perusahaan. Ya. Dulu ada PHK Astra. PHK nggak belum punya apa? Apa? Ternyata sekarang nggak punya macam-macam, punya mobil, punya rumah, punya macam. Padahal teorinya kalau di PHK apa? Susah. Tapi bisa jadi itu sebab kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga bisa memberi bantuan kepada pembantunya juga kepada rumah kalau kemudian ternyata Laudi juga kekurangan, maka pembantu disingkirkan dulu. Dan dia punya itu sendiri. Mungkin dengan meninggal rumah kita akan punya tempat lain yang dia bisa. Dan kita tidak diminta Allah untuk ngasih rezeki kepada orang ramai. Tapi kalau saya yakin Khatibullah bahwa kalau tujuan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang susah bagi Allah untuk membantu kita semua. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Juga Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Ini yang perlu dipahamkan, dipahami dengan dengan baik. Bahwa mu'takot kita ikhwan ya sudah adalah mu'takot yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala bila berkehendak tidak ada yang bisa berbuat apa. Dan rezeki yang kita miliki sudah Allah tentukan kapan? Dulu sekali sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah nulis di lauhil mahfud. Dan sebelumnya sudah ketahui sebelum nulis di lauhil Bahwa antum nanti tanggal sekian si antum akan keluar dari perusahaan perusahaannya tinggal di rumah dan antum A, B, C, D, E, F semua sudah lengkap Jadi jangan jangan galau ya kalau sudah berbuat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan apa? Adabnya Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusan. Hanya butuh dua pada manusia, sabar dan syukur. Takut Masalah orang lain yang terlibat di sini, ada pembantu, kalau emang biasa kemudian gak mampu baik membantu rumah tangga kita, maka minta maaf baik-baik, nggak ya, baik-baik ya untuk berhenti sebentar sampai Allah mudahkan rezeki untuk kemudian memberi kepada dia yang lebih baik. Demikian yang saya uh, sampaikan ya. dan jangan kemudian mengatakan Ustaz gimana nasib bantu saya itu dia orang gak punya dia nyari uang untuk kedua orang tuanya itu ada yang ngurusi siapa Allah Subhanahu wa taala antum diminta apa ngurusi jadi antum sendiri enggak kalau kemudian antum itu mampu maka memberi itulah untuk antum sendiri jadi ingat kalau antum ngasih sesuatu ke orang lain itu bukan orang lain untuk antum sendiri maka ditanya sesaat istri tentang siapakah yang lebih butuh, orang kaya atau orang miskin? Mana lebih butuh, orang kaya kepada orang miskin apa? Istri orang kaya. Jawabannya mana? Orang kaya lebih butuh kepada orang miskin. Cuman kadang-kadang apa? Merasa spek superior. Ya Dibutuhkan akan harta jahil kalau digunakan dalam kaum muslim mengurangi hisapnya jadi akhirat yang kedua dengan memberi Allah beri dengan apa ngasih Allah kan ngasih lihat kata Nabi Muhammad SAW Inna Allah fi auni abdi madam al abdu fi auni akhihi Allah akan membantu seorang hamba dan terus membantu seorang hamba selama hamba itu apa? Membantu saudara. Artinya kalau kita ngasih orang uang, sebetulnya juga kita apa? Allah akan ganti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa Apa yang antum keluarkan dari kebaikan, Allah akan apa? Mengganti. Apa gantinya? Lebih baik pasti. Nah, lebih baik apa? Mesti karena Allah itu kalau ngasih yang lebih baik daripada amal kita semua. Mungkin dikasih kesehatan. Mungkin anak kita jalan yang cerdas. Hah? mungkin mungkin dan mungkin. Yang lainnya yang itu bila dihitung dengan angka akan melebihi apa yang antum keluarkan fisabilillah. Bayangkan kalau aku punya anak, lah pada Allah. Nakal. Berapa biaya untuk itu? Yang pertama ada uang sakit hatinya. Berapa jumlahnya? Ada orang namanya semari oleh orang lain. Berapa gantinya? Miliaran. Ya. Ada pasal apa? Merusak apa? Nama. Ya Berapa harganya itu? Miliaran saya lihat. Ya. Ada namanya kerugian apa? Material, uh, moral, dan lain sebagainya. Ya Kalau tuh lihat Ivan bilang, Orang memberi itu tidak ada ruginya. Enggak ada rugi. Karena Allah menjanjikan dengan janji yang sangat jelas, wa ma min syai'in apapun juga yang kamu infakkan, ya, bahwa yukhlifu. Ia pasti akan apa? mengganti Mana yang lebih hebat janjinya? Allah atau orang lain? Allah Subhanahu Dan Nabi pernah bersabda juga. Man tarka syai'an lillah awwalallahu khairan. Barang siapa yang menyimpan sesuatu menyingkirkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Sehingga bila tadi kembali pada soal tadi, saat istri kemudian ingin meninggalkan kerjaannya di kantor untuk Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik kepada sang suami untuk bisa mendidik anak-anaknya di rumah maka akan ganti yang lebih baik itu janjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia adalah yang tiga anil hawa Inna wahyun Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua dan e, eh, memberi kepada kita kemudahan untuk bisa yakin dengan janji janjinya Allah Subhanahu wajah. Jangan galau dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lari rezeki dari kita karena sudah ada ketetapan di Lauhil Mahfud rezeki yang kita miliki tersebut. Yang kita hanya diminta untuk sabar, tidak maksiat mencarinya dan bersyukur bila sudah mendapatkan rezeki. Allah alam bisa. Ada lagi yang lainnya? Apa kesimpulannya Hanifah? Kesimpulannya bahwa pada hari ini kita belajar bagaimana Imam Al-Muzani menyampaikan ilmunya Allah itu maha sempurna sehingga akan terwujudkan pada makhluk ini apa yang sudah menjadi ilmu yang azali pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua dasarnya dua. Ya. Kedermawan Allah dan apa? Maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang manusia meyakini bahwa semua yang dimilikinya itu adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala wa hada min fadlillahi atau min fadli rabbi dan ingat bahwa resiko orang mendapatkan nikmat itu adalah apa? dosa berdosa karena tidak mau mensyukuri nikmat tersebut atau menggunakannya pada tempat yang tidak maka Allah buka pintu taubat pintu ampunan kepada kita semua. Sehingga manusia bila berbuat dosa jangan kemudian mengatakan ini sudah takdirnya saya tapi harus mengatakan ada di sana pintu taubat yang Allah buka untuk sehingga bermaksiat bertaubat maksiat bertaubat kita kita bahas insyaallah pada bulan depan ya tentang takdir menurut versi Imam Al-Muzani dan kita lihat apakah betul-betul ya ini bisa kita amalkan karena sekarang ini ikhwatifillah ya, kita kadang-kadang lupa dengan takdir ini. Sebagiannya malas karena sudah takdirnya begini. Sebagiannya lah khawatir dan lupa bahwa sudah ada yang menakdirkan. Ya. Demikian eh, cukupan subhanakallah bihamdika sallallahu alaihi anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.